Ini mungkin minggu kedua sampai awal Juli itu saya tanya sama Anda. Kalau koruptor-koruptor besar itu ditangkepin itu setuju nggak? Nah, setuju lah. Hmm, pateni saudara. ada. sampai ke pedo area itu kan. kan dibendo tuh kamburi kan. <laughs> Dibekuk kan ya. Oke, setuju ya? Apapun akibatnya. Ya. Anda ingin nggak Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam sebulan ke depan? Benar ya? Ya. Paling tidak ada empat. Yang saya juga ikut memohon kepada Allah. Eh? Sese sik saulan reo aja akeh-akeh kono ngono iku eh gurung karuan kelakon soal rek saiki ku jumlah maling karo jumlah penduduk akeh jumlah maling kan itu Uh, eh, Katik sing sing nangkep iki ya jadi jadi ya ditawan-tawani ya karu-karuan. Jadi kalau dalam sebulan ada empat koruptor besar yang diterdakwakan itu nanti bulan Juli Anda akan mendapat kecerahan. Tapi melalui kerusuhan sedikit. Gak apa-apa. Aku aku takon wis. Ya tapi setuju ya? Temen lho iki ya Allah sampean sampean rungokaken po arek-arek niki nggih. Kabul ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Daripada nanti Anda dipimpin oleh orang-orang yang korupsinya disembunyikan dan dilindungi oleh para oleh para anunya, oleh para pelindung-pelindung dan sponsornya gitu ya. Ya yes, pokoke kira-kira rek. muga nek Gusti Allah ngabulno Jawa Timur sing paling badi iso selamat dalam jangka panjang. Amin ya rabbal alamin. Pak Pak Muzamil monggo Muzamil. Ini sehubungan dengan yang diungkapkan Ustaz Nur Somad ini di Malaysia ini kan Tadi tadi sore itu ada diskusi nih, Rek. Anda kon ngerti bedanya Islam Mekah karo Islam Medina. Gini, ayat Makiyah dan ayat Madaniyah. Ngerti ya bedanya ya? Kalau ayat Makiyah itu tentang akidah, tauhid, ya toh pokoknya dasar-dasar keimanan Islam. Kalau Madaniyah itu muamalah berdagang, bertani, silaturahmi, eh, khilafah, gitu-gitu ya. Itu Madaniyah. Nah, seharusnya Islam itu sudah tahap madaniyah sekarang di dunia ini. Karena soal akidah itu beres ke dunia ya. Tapi Anda tahu tuh di lingkungan Anda sekarang ini kan banyak urusan-urusan sing sifatnya makia. Ya toh? Celono kudu sakpiro dukure, jenggoten niku kudu taga, gak jenggotan iku oleh taga, selawatan iku bid'ah taga, itu kan urusan makia semua. Kan gitu. Jadi kontak kandani re Anda memang diadu domba untuk soal-soal yang berkaitan dengan urusan makkah atau makia karena pasar madaniyah itu akan Anda tinggal kalau Anda sibuk maka pasar Medina ditinggal diiseni oleh penjajah-penjajah. Itu loh. Wis aneh ngunuh. Jadi perdagangan yang saya maksud ini bukan hanya soal perdagangan di pasar temenan. Capres segala macam itu juga adalah pasar global. Gitu ya. Teman-teman sekalian wis gak, gak usah mikir terlalu ruwet-ruwet tapi kok eh, ngerti prinsipnya kayak ngunuhiku. Nah, di Malaysia itu urusan makiyahnya itu sampai gini Pak Yai Muzamil. Pemerintah Malaysia itu melarang Orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Wes modiar kowe gitu ya. Jadi bukune wong Kristen perjanjian baru lah ono Allah-Allah toh. Beratus-ratus Allah toh. Wah itu gak oleh dinggo. Selain orang Islam gak oleh ngomong Allah. Mbah ayat Teopo hadis Teopo apa? Mungkin yo lali nek kan Kanjeng Nabi ku biar jenenge Abdullah ya nganggu Allah. Jadi jauh sebelum menok Rasulullah sudah kata Allah sudah dipakai. Nah, di Malaysia seolah-olah kata Allah itu ada setelah Muhammad SAW. Padahal Kanjeng Nabi itu kan anaknya Pak Abdullah. Pak Abdullah itu wis muslim tajik guru. Nah iya lagi jenan si Nabi Muhammad waktu itu. Kon saya kira gak oleh bergaul karo wong Kristen nek Kiai Kanjeng di panggung ada pendeta dinusoni itu mencampur adukkan. Di Jogja kita mau diserbu karena akan akan salah satu yang akan naik panggung adalah pendeta-pendeta karena kita sedang melindungi Jogja dari penyerbuan-penyerbuan seperti itu yang pasang badan saya sama Kiai Kanjeng. Dan aku wis ngenteni serbun rek suwe ya poso ya. Nek kate ngejak riyo oh, ya ayo lah wis nang wis nang wis lah kesuwen iki mosok aku iki sabar tok ayang ngono ya. Akhirnya gak sida wong wong kene iki lu beli gue Eh, lu jual gulai, gue beli kan begitu nak cari uang Jakarta. Akhirnya gak situ diserbu. Nah, artinya sekarang kita itu bahkan bergaul sama orang yang bukan Islam aja dimarahi, gitu nggak Ya nggak Lah saiki aku no Kanjeng Nabi ku biar lo bergaul karo sopo Kafir kabeh sak Mekah iku. Sak bojone yo kafir. Um-ume yo kafir. Pak Dini yo kafir, tonggo tanggane kafir-kafir meneng menengai pendino ngono itu. Gak wani apa-apa. Wis Islam mergo Kanjeng Nabi gak oleh bergaul karo wong kafir. lalu nek ngono carane lah gak iso berkembang tauhid iki lah ngono. Jadi menurut saya acara ini seandainya dihadiri oleh teman-teman Buddha, Hindu yang juga dulu orang turunan orang Majapahit, ndak apa-apa toh? Ndak masalah, ndak masalah. La ikroha fitin kota bayana narusdu minal goyi tidak ada masalah gitu loh asalkan tetap punya pendapat yang istiqomah Islam itu begini Buddha itu begitu gitu loh tapi nek bergaul gak apa goncengan yo gak masalah ketua majelis ulama goncengan karo pastor oleh tegak oleh sili-silian klambi mergomari kudanan oleh tegak oleh gak masalah lah nek gak oleh ngono lak lusa itu tuku rokok takon sik. Pak sampean Islam ta? Samsul Islam sik sik sik sik pun pun sik sampean Islam ta? Mboten. Lu Islam mosok kula mboten Mojokerto mosok mboten Islam. Sik NU ta ya. Kata tuku rokok takon Muhammad ya. Lu NU Mojokerto mosok gak NU. Sik NU ne Gus Dur ta? Muhaimin. Remek seneng ini, Kon NU sing melok Jokowi ta NU sing melok Prabowo. Ayo ah, meneh. Ya, ya. Lah gak sida tuku rokok nek ngene carane. Engko numpak bis takon sik supire. Pak sampean nopo agamane? Islam ya wis sampean terus. Ngono. Kernete ditakoni. Kate nambal ban lho takon. Kan sesuai lah gendeng dewi urip mulai yang ngono. Jadi tidak masalah toh. Yang tidak boleh adalah mencampur adukkan di wilayah yang sama. Gitu loh. Misale eh apa wis sebenarnya zaman Rasulullah ya gak apa-apa. Masjidnya Rasulullah itu pernah dipakai untuk ibadah orang Yahudi tidak masalah sebenarnya nek saya ya yojok lah. Yang nek saiki yojok, Misal di masjid yojok ya lah. Haleluya di masjid ya. Ya kira-kira arek-arek nglumpukno taek gitu buwan tenan. Ya nek saiki kita belum sedewasa waktu itu. Nah, gara-gara ada larangan memakai kata Allah itu orang-orang Kristen Katolik marah di Malaysia. Akhirnya mereka bereaksi salah satunya berceramah. Apa itu agama Islam tuh? Apa tuh? Agama apa tu? Aku gak di sana yang menunggu tak Mang. Nabinya saja tak tahu jalan yang lurus. Nabinya saja tidak mengerti jalan yang lurus. Maka nabinya orang Islam itu nyuruh umatnya beribadah sehari lima kali dan masing-masing ada bagian-bagiannya atau rokat di setiap rokaat waktu berdiri umatnya itu disuruh oleh nabinya untuk memohon kepada Allah ya Allah berilah aku jalan yang lurus ihdinas sirotol mustaqim itu agama apa nabinya tidak tahu itu jalan yang lurus ya apa jawab ya apa ngoten niku ayo Pak Muzamil eh, jawabannya sangat bagus mulane gak kalah karo Mahfud MD oh iya Roy. Oke, gini Pak Yai. Kemarin yang juara juara champion siapa? Real Madrid. Iya. Kalau Barcelona juara enggak? Kalau setelah juara dikasih piala, terus ke lapangan lagi, tanding lagi, kira-kira mesti menang tak? Belum tentu. Jadi juara itu sesaat. Nanti belum tentu juara. Upama juara meneh mari ngono burung mesti meneh, gitu. Maka idinas siratal mustaqim iya. dinamis. Dinamis. Iya. Sembayang tahajud wiritan sampai keturun sampai jam 11. <laughs> ya eh? Saking kusuke sampai belek ngene sampai loh jam 11. Wis gak sembayang subuh lak ngono. Mulane idinas Dotol mustaqim tidak mandek hidup itu. Hari pertama puasa, terus idina dotol mustaqim supaya hari kedua yo puasa lah ngono sih wong urip. Jadi nanti itu wak, wak pendeta itu yo saking lorone atine akhirnya ndolek-ndolek perkara koyok ngunu iku selamat gak ndek Maiyah Dek ngomong ndek Maiyah kon dipeketeng karo arek-arek itu kelirunya lagi Pak Pak Muzamil Siapa yang bilang Rasulullah menyuruh umatnya apa namanya mengucapkan dinas suratul mustaqim? Emang Rasulullah yang ngarang sholat? Di dalam Islam ibadah mahdo itu perintah Allah langsung dengan segala muatannya. Ya Ustaz ya? Betul, betul. Itu namanya ibadah mahdo. Itu loh. Jadi yang nyuruh itu Allah sendiri. Dan yang ngarang kalimatnya siapa? Gusti Allah dhewe. Jadi Gusti Allah ini karo kono guyon. Mesra. itu? Ya Wes Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wes khusuk kayak ngono, jek tetep jika ngomong ngomong ih dinas siratal mustaqim kutunggu nguyu Loh ini ngene gurung bener ta ngono kan. Lah ngono sih. Loh, itu kemesraan. Kalau Anda pun tidak punya rasa kemesraan kepada Allah kan kok gendeng dewe kan. Misalnya Allah mengatakan, aku ini haus. Wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku ini lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku ini kesepian, kenapa engkau tidak menyapaku? Kata Allah. Lenek kan pikiranmu terlalu PKS. Eh, kok PKI? Sorry, sorry. Terlalu opolah gitu ya, terlalu kagum kok. Guyon. Mosok Gusti Allah lesu. Masuk Gusti Allah ngelak yang bener ah, masuk ngono. Gitu ya. Nah, itu kan Allah sedang bermesraan. Hambanya bertanya, Ya Allah mana mungkin engkau lapar, engkau maha segala-galanya, mana mungkin engkau haus, mana mungkin engkau kesepian, engkau memiliki semuanya ini, tidak mungkin engkau lapar, haus dan kesepian. Terus Allah menjawab, kalau engkau menjumpai orang lapar, kasihlah makan karena aku bersama dia. Lu apik tak Kalau engkau menjumpai orang kehausan, Berikanlah dia minuman karena aku bersama dia, tidak bersama kamu. Begitu kamu memberi, aku bersamamu. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku bersama yang tidak kau beri itu. Lulak tepak sih di Gusti Allah kayak ngunik. Ya, Lo tepak. Terus margono dia bilang aku ini maha bersyukur. Lulak, lucu ah Gusti Allah kok bersyukur ini. <laughs> Kok Gusti Allah tahu butuh apa, wangi sopo, terus Gusti Allah tahu jaluk, tolong ngono ta? Lah ndak toh? Gusti Allah masa perlu ditulungi sopo-sopo, Lah enggak toh. Jadi kalau Anda bikin GP Ansor itu artinya apa? Gusti Allah ku saknone nek gano Ansor sapa sih nulungi ngono tak? <laughs> Lah gak sih? Jadi Ansorullah itu kan yang menolong Allah. May, surullah, eh, intan surullah. Yansurkum. Aslinya kan Allah tidak butuh pertolongan. Tapi itulah cara dia bersilaturahmi mentajalikan dirinya di dalam pergaulan dengan kamu. Jangan dipikir Allah benar-benar butuh. Apakah Allah terpengaruh? Kon gak sembahyang terus. Waduh, arah-arah gak sembahyang lor hatiku. Masa ngono lah. Gak. Jani ya gak apa-apa, cuman kan demi kepentingan kita sendiri Allah meletakkan diri seperti itu. Nah, di luar Islam, di luar Rasulullah ndak ndak kenal kemesraan kayak ngono Gitu loh Rek. Mulane maknya itu kan nomor sisi kemesraan toh. Mulane meso gak tapi gak tapi oh, gak jadi negatif nek kene. Nggih ta mboten? Lho nek gurung kenal, nek resmi meso iku elek. Nek wis kenal apik kaya ngene iki, gak meso iku elek. Nggih ta mboten? Lho nek kon wis dadi bojone Mbak Mas Ipung ya jundu-junduan gak masalah. Ayo ta Mas lak kebelet iki lho. Lah ya gak masalah ya. Lah gak apa-apa sih wong wis bojone dhewe. Tapi nek karo wong liya gak oleh kan ngomong ngono. Kan gitu teman-teman sekalian. Jadi Pak Muzamil terima kasih atas jawaban mengenai dinamis. Aku gak nyongkol loh, nak Kiai Meduro ngerti kata dinamis itu kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad masyaallah. Tadi dia juga marah sama saya. Kok saya tidak diajak ke pendopo Mojopahit? Emang Mojopahit bisa berdiri kalau tidak ada Arya Wiraraja. Ngono iku ya satu mate Iya wes, iya wes, iya Madura. Iya. Uh, bener, aduh. bagus sekali untuk tambahan informasi. Jadi Anda kan kadang-kadang kan nggak paham toh. Dari Surabaya nyabrang rong puluh menit loh. Tiba-tiba bahasannya itu waduh karu-karuan ya. Suwe jenemen ku lak meh-meh podo sih. Kiga moro-moro kok lu kok terus Rai ngene. Raine koyo kelakuan kelakuannya koyok ngunu. Nek dodol salah Jawab gak ngenai. Salah legi legi legi. Terus jarene sing tuku, wis kadung tuku. Ternyata sepet. Terus muring-muring balik sing dodol, "Pak, sampean niku jari legi salah wis cilik sak opel-opel sepet pisan terus jari sing Madura sampean ayu tapi upile sak salah salah. <laughs> Ya apa? Wong Jawa gak duwe akal kayak ngono iku gak duwe nek wong Madura. Akhirnya saya cari dalam antropologi dan dalam sejarah orang Madura itu ada hubungan genetik apa tidak sama orang Jawa. Ternyata tidak ada. Kalau Bali, raja-raja Bali turunan Majapahit. Jadi kalau kalau Ramadan raja-raja Bali pergi ke Demak untuk nyadran ke kakek-kakeknya. Tapi kalau orang Madura ada, oh, nah, dia lebih tua. Jadi ternyata orang Madura itu adalah turunan Melayu Sumba. Anda belum pernah dengar? Sudah. Sudah. Maksudnya mereka nek sampean nek sampean wong Madura burung tau krungu ya kebajut sampean. Jadi ini orang Melayu Sumba, bukan Melayu yang di Malaysia dan di Riau. Melayu yang mereka kan pedagang, kalau Melayu itu kan pedagang umum, Sehingga bahasa Melayu di pasar Batavia dijadikan bahasa Indonesia. Karena eksplorasi orang Melayu, eksplorasi kapitalisasi. Nah, yang tidak suka kapitalisme ini akhirnya apa namanya memisahkan diri itu yang disebut Melayu Sumba tapi ternyata meskipun sudah melarikan diri tambah luwe pinter dagangnya nek lu mau kaji sing dilirik wesi ini numpak pesawat iki sing didelok iku iki pirang tahun meneh ya iki ya, kan, Kira-kira dadi besi tua ngono. Pokoke nalurine iki ngono. Ka'bah iku upama ana wesine ya bahaya iki. Ya tapi bahwa orang Madura itu sufi bener keliling kemana-mana ya sampai ke Kanada kata dia. Dia bikin kota di Kanada namanya Toronto. Asli ini runtu runtu, ronto Mergo sing gawe turun tuh. ini cari ini, kalah. Kalah musuh wong Madura. Kon menemul Buswargo kaget begitu buka lawang bisa ana dodol sate ini Yes. <laughs> Kita sudah GR-GR masuk surga wis kedisian wong Madura. Oh alah wis. Yes gak apa-apa. Oke, teman sekalian, sebelum kita akhiri nanti Mas Zainul saya minta melantunkan suaranya bersama Mbak Novia bergantian dengan lagu yang dieksplorasi oleh Kiai Kanjil dari, dari Selawat Burda kita masuk ke dalam satu nomor eh, yang tadi Pak Somad menyebut Michael Jackson tapi bukan nomornya Michael Jackson tapi lagu-lagu dari Barat. Eh, hanya di Indonesia seluruh hasanah budaya musik dunia itu bisa diramu menjadi satu paduan dan itu hanya orang Indonesia yang bisa seperti itu. mulai kudu bangga tadi orang Indonesia. Itu loh, angel golek ini, iki. Medurone barang bisa. Ono ngapote, Ono ah, iso Tiga no. karena hanya orang Indonesia yang memiliki komprehensi yang siklikal yang bisa menemukan bahwa hidup seluruh peradaban itu sebenarnya utuh kalau kita mau memahami. Dan yang memahami itu ya ya mek sampean sing rutu di Pulau Jawa ya. dan Nusantara gitu. Anjane wangi ya siji-siji. Sekolah kuliah Fakultas Syariah mari di mandor tebu ya no. Eh? <laughs> eh? Oh iya, saya kemarin ke Korea sama Mbak Novia itu yang namanya ahli-ahli teknik itu ya kuliah usuludin. Ngono-ngono iku arek Indonesia ini jadi kuliah kan ganyan dengan bapak ibu netok. Nek soal bakatnya sembarang iso wis. Sembarang iso wis. Indonesia Indonesia masya Allah servis handphone sak trowulan tok enak biru. Gak bisa ngitung serat. Di seluruh dunia servis handphone hanya di Indonesia. Tidak ada di mana-mana servis handphone. Dek kene tak ono. Di Helsinki tempat Nokia itu gak ono. Yo di orang orang pabrike nek rusak. Nek dek buantingan buantingen pior ngono diutak kudek, rong dino tadi. Are-are. radio gak muni digepuk pok nyek Ngomong-ngomong muni ya. Udan teko teko lunga-lunga ngono wong Jawa kok mulane kadang-kadang nganggo menyan, sirik, menyan kok sirik. Nek menyan digawe kesirikan ya sirik, yang sirik ya siriknya bukan menyan, nek menyan gaenane Gusti Allah. Mbako barang gaenane Gusti Allah jadi ngenyek kon. Gitu loh, gitu loh. Mulane arek-arek nggawe kaos daripada eh mending ngobong menyan timbangane ngobong dasmu kan gitu. Ono arek-arek, ono kaos ini gue, gendeng. Ada yang pakai di sini. Oh, kalau arek-arek. Saron yang ono timbangane mending nuduk saron, timbangane nuduk dasmu. nuduk saron gak oleh. Ya nek pas ono wong ngimami kok duduk saron lah, iku kaya ngono. Allahu Akbar dung dung dung dung lah iku baru gebuken eni areke gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, Mbak, ini masih masih terus apa sudah berhenti? Diizinkan nggak di wilayah? Bismillah ya, kita beri tiket baik ya. Niat suci ya, Ustadz, Ana punya keyakinan begini. Sangat jarang loh orang ngumpul sebanyak ini tanpa pamrih. Biasanya kan di kelompok no tiga sakit seket Kita betul, ya. Mari ngunu meneh no partai melok meneng kelompok oleh seket meneh. Tak ngono. Ya ta? utawa di saya ngelompok no, ngongkon apa jenis ngongkon nyoblos sak ngono ini kan tidak ada pamrih apa-apa ini lillah wali rasulillah kan gitu murni sama sekali mulane aku duwe keyakinan sapa ae katik dadi pemimpin Indonesia tapi nek atine arek-arek makiyah gak ikhlas bahaya nasibe ya tak ya. wong gak duwe pamrih gak duwe pamrih gak nuntut apa-apa rene gak ndolek apa-apa Ya toh melarat gak mengeluh. Guyang ya, guyu kabeh. Ya toh ketawa semua coba coba. Betapa indahnya hidup ini. Kalau kita mengerti apa sejatinya. Gitu loh, guyang, guyu kaya iyo iya, kaya kaya wis ndek penggawean oh, guru ana penggawean lho. Cengengas, cengenges yo. Ya iya, iya. Rokok ya mek kareng jawil kiwane. Ngene ta? Ya ta Alek. Engko nek gak dikek-keki enak ya rokokmu. yang ngono ta. Lho, corona lak ngono ta ya. Lintar, kelinter. Gak diundang kenduran ya liwat. Ya kan ngono. Rono rene. Terus apen-apen kena ri. Aduh, apa, aduh aduh cek krungu sing kenduren gitu kan sapa iku kena eri aduh iki lagi kena eri ya kene kene mangan pisan mangan pisan ah, ngono nggih kula jane mboten kena eri karep kula nggih cek sampean jak mangan pisan aku ro lakone arek-arek wong aku ya ngono soalnya <laughs> Allah, masya Allah. Mbak Nia sama Mbak Yuli biar bergilir ya. Mbak Mbak Nia dulu, Mbak Yuli dulu. Mbak Nia dulu berarti like, ajine urip ya. Aji ne urip. Aji iki sing gak ana di Indonesia. Bayangno aku ndek Jogja duwe sultan iku nek gubernur iku lak fungsi pedang. Coba saiki duyo gambaran. Nek rojo itu fungsi keris ya tak Jadi Sultan Hamengkubuwono itu fungsinya keris. Kalau gubernur DIY fungsinya pedang. Dukur di keris karo pedang. Sektindi keris karo pedang. Apa sultan kok luwe sering di kantor gubernuran timbang di keratone? Wong wis ra wis keris kok kepengin dadi pedang. Lah ngono sih. Nah, di Indonesia wis mulai kalangan aji nggak ngerti martabat. Wong wis tau dadi wakil presiden ya wis tuwek barang. Kok gelem dadi kernete arek cili? Lah ngono sih ya. Iki iki mek ngomong soal aji ya. Aku gak gak gak berfatwa apa-apa lho ya. Aku mek ngukur kabeh ku ana ukurane. Dadi kono aja kelangan ukuran ya. Ngono lho rek ya. Sapa ngebong menyan iki? Hmm, nyenengno isih. Iki berarti dari masa silam masuk ke masa kini. Nggih, nggih matur nuwun Iki, matur nuwun sip. Nggih, sembah niki niki mesti sampean gudha Yai Muzamil iki. Mosok di pesantren ngobong menyan ya gak cocok ya, gak cocok di pesantren ngobong menyan gak ono. Eh? Gak gak mungkin di pesantrennya dia dibantu sana ndak ngobong menyan kecuali pas ngidul kate dep-depan karo Nyai Roro. Itu iki sering iki karepe ngrabijin iki karepe. Karpe tapi juga ya gak kelakon sampe saya. Oke, tepuk tangan semua untuk Mbak Nia. Ajine urip. Betul, betul, betul. betul. benar iya. iya. Bener ya? Betul. Coba tolong ceritain dikit aja. Temenar roh sampean ini. <laughs> jadi <clears throat> jadi teman-teman tadi saya sampaikan betul itu sama Cak Nun. Nah itu ya. Jadi bahwa Majapahit ini ya semua ya saya tidak berarti Madura sentris ini jangan. <laughs> Tapi ini kan fakta sejarah bahwa Raden Wijaya kan mantunya Raja Kartanegara Singo Singosari. Singosari diserang oleh Jayakatwang dibakar habis. Raden Wijaya ini melarikan di diri. Kemana larinya? Ke Madura. Nah, ya. Ya. Dan yang menolong adalah Arya Wira Arya Wiraja. Nah. Arya Wiraraja. Oke? Okay? Oleh karena itu jangan kenal Madura hanya karena satenya. Jadi kalau ada orang Madura kok tahu bahasa dinamis, ini kecil. Yeah. <laughs> Jadi waktu itu bagaimana Raden Wijaya ini bisa kembali seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh Jayakat Wang mau dipateni. Ini ya ketemulah dengan Arya Wiraraja seorang raja Madura yang ahli strategi. Wah. Ahli strategi. Jadi dia tahu bagaimana mendirikan kerajaan itu tahu gitu ya. Akhirnya Arya Wiraraja siapa? Raden Wijaya ini dikasih nasihat gini-gini. Nah, akhirnya Arya Riwajaja ini menemui Jayakat Jayakat Wang. Nah, Jayakat Wang ditemui, akhirnya si Raden Wijaya bisa diterima kembali kembali dan di tempat ini. Kan begitu ya? Ini jasanya Arya Wira. Jadi kalau ada Mojopahit, Mojopahit besar, Mojopahit menjadi Nusantara, ada Sumpah Palapa, Arya Wiraraja, Madura tidak bisa dihilangkan. Oke, okay, begitu Danu. Jadi, gitu. Tapi orang Madura itu baik hati Danu. Mestinya kalau dia bisa mengantarkan Raden Wijaya jadi raja, dia juga bisa menjadi bisa menaklukkan Raden Wijaya. Tapi dia sufi, gitu ya. Sufi. Jadi orang kepinginan, orang kepinginan. Jadi ada Raden Wijaya yang di apa dilatih oleh dia dikasih masukan jadi raja besar, gitu ya, Majapahit besar, dia tidak minta bagaimana supaya apa dia melakukan pem, pemberontakan dan itulah sufinya Arya Wiraraja. Mungkin begitu. Jadi ini ini sejarah Jadi kalau jenengan ngajak saya ke sini malam ini ini betul. <laughs> Untuk tambahan informasi ya, iya. ini ayo nek wong Madura gak iso jawab kon dadi wong Bondowoso ae <laughs> Baik, terima kasih Janon. Pertama, sebelum saya jawab, Janon. Jadi jangan disangka yang hadir hanya orang Islam, gitu ya. Ini hayam buruk, gajah mada datang. Gitu ya. Dan terus terang saya sesak sekarang karena melihat beliau-beliau itu Ya. Ini agak pusing kepala karena ternyata leluhur-leluhur Majapahit itu tidak bisa saya nafikan, Gitu ya. Dan ada di depan kita, gitu ya. Oleh itu teman-teman ya, jangan menganggap orang yang sudah mati itu mati mereka hanya berada dalam dimensi dimensi yang lain. Dimensi di atas di atas kita semua. Gitu, gitu ya saya kira ya. Uh, jadi ini disaksikan oleh mereka semua, gitu ya. Dan mereka juga berkata, jangan dianggap saya itu orang kafir, gitu ya. Gitu ya. Loh, betul. Jadi hayam wuruk Raden Wijaya ini berkata jangan dianggap saya orang kafir, gitu ya. Karena waktu saya ada, memang Islam belum ada di sini, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap mereka itu orang orang kafir. Karena orang disebut kafir kalau diajak tidak mau itu kafir. Nah beliau-beliau berkata waktu itu gak ada orang yang ngajak saya. Gitu ya. Gitu ya. Oke? Okay? Nah, selanjutnya masalah tadi Allah gitu ya. Jadi barang siapa yang menyembah lafad Allah itu musyrik. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menyembahlah lafad. Karena menyembah lafad itu mus musyrik. Maka saya juga prihatin ketika di imam di peimaman-peimaman kita itu ditulis lafad lafad Allah. Khawatir yang dibayangkan Allah itu ya lafad itu. Ini sangat berbahaya. Ya sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mentuhankan yang bukan Tuhan termasuk lafaz Allah. Itu itu itu kesalahan. Maka kalau ada orang seperti tadi di Malaysia, ya ini alhamdulillah itu bukan di Indonesia. Gitu ya. Karena Indonesia mayoritas orangnya baik-baik, Islamnya luar biasa. Gitu ya. Nah selanjutnya kalau tadi pastor protes nabimu itu belum tahu jalan yang benar, ya, kok masih berdoa ihdinas sirah siratal mustaqim. Itu minimal jawabannya ada dua aja minimal. <laughs> minimal mungkin nggak tahu hayam buruk bagaimana jawabannya ini. Iya. <laughs> eh, begini, jadi itu merupakan bahwa apa ya Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran, gitu ya. Kalau bahasanya Cak Non, jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan keben kebenaran. Jangan hanya pakai logika benar salah, tapi Islam juga mengajarkan baik bu, baik buruk. Bahwa orang merasa sudah bahwa orang harus mencari jalan yang benar, harus berada di jalan yang benar, itu iya. Kan begitu, ya? Tapi kalau orang merasa sudah benar, ini tidak baik. Gitu ya. Ini buatan. Nah, itu sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita meskipun kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi diajarkan oleh Allah untuk selalu ihdinas sirotol mustaqim. Jadi Al-Quran bukan hanya berisi kebenaran dan salah, tapi berisi baik dan dan buruk. Jadi orang benar itu api, tapi rumungso. benar itu orang api. Orang berada di jalan jadi menuju surga itu ah, api, tapi kok rumongso wis pasti melebu surga seperti sudah bikin MOU dengan malaikat Ridwan tanda tangan rayu usah diubah pasti masuk surga itu tidak boh boleh jadi ini ihdinas siratal mustaqim ini ajaran kebaikan ya bahwa yang baik itu orang harus selalu merasa tidak berada di jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita ma'iyah ini merasa masih berada di jalan yang yang sesat. Gitu ya. Loh ya, kalau sudah benar ya gak usah perlu begini. Karena merasa sesat akhirnya kita sering berkumpul. Begitu, itu jawaban pertama. Jadi Islam mengajarkan itu. Jadi jangan merasa sudah benar. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa jalan lurus itu dinamis. Nah, gitu loh ya dina, dinamis. Bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kon dan kondisi. Nah, itu loh. Oleh karena itu mungkin sekarang kebenarannya begini, besok begitu. Ini butuh campur tangan Tuhan, gitu ya. Untuk membuat kita tahu yang sekarang benar begini, yang besok jangan kok karena fanatik Pak Harto, pokoknya ingin presidennya Pak Harto terus. Nah, ya nggak benar sehingga ditulis di truk-truk. Piye kabar ini? Loh. Memangnya terus dunia Pak Harto terus? Nah, gitu ya. Oke? Okay? Jadi kebenaran sekarang yang perlu kita cari dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran itu dina, dinamis, maka terus ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu Iya. Gini Pak Yai. Iya, iya. Uh,